نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata Malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita bersama Di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala Dibacakan di dalamnya Al-Quran dan mempelajari di antara kita kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu "Majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihi musakinah tidaklah satu kaum itu berkumpul di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di masjid di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, saling mempelajari di antara mereka illa nazalat alaihi mustaqina, kecuali pasti Allah akan menurunkan ketenangan batin di dalam majelis tersebut. Sakinah, tenang. Ya. Maka mudah sebenarnya kalau kita lagi terbelit berbagai macam permasalahan, persoalan kehidupan, maka jangan sampai meninggalkan majelis ilmu majelis ilmu, tetapi tentu dengan niat semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah akan turunkan sakinah, tenang. Wa ghasyiathum rahmah dan senantiasa akan diliputi oleh rahmat. Wa hafathumul malaikah dan senantiasa akan dinaungi oleh para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah dan Allah akan menyebutkan nama-nama mereka di dalam di depan makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala di langit. Keutamaan yang sangat besar bagi orang-orang yang mau melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu. Dan mulai malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Masail Al-Masail Al-Jahiliyah perkara-perkara jahiliyah yang kemudian diselisihi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting juga bagi kita sebelum kita untuk kembali memulai mempelajari mengkaji kitab ini kita ber kita mudzakarah kita buka-buka kembali catatan kita pelajaran-pelajaran kita pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu ya. untuk kemudian kita amalkan sedikit demi sedikit perkara-perkara yang mungkin sudah kita ketahui. Penting bagi kita untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Karena buahnya dari ilmu itu adalah al-amal. Buahnya ilmu itu adalah amal. Al-ilmu bila amalin la yanfa. Ilmu tanpa diamalkan tidak akan memberikan manfaat sama sekali. Sama sekali. Nah, apapun itu, pelajaran apapun, kajian apapun yang telah kita ketahui, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan apa yang telah kita ketahui. Ya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al 'anil arba'." tidak akan bisa bergeser kedua kaki seorang hamba Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat kecuali pasti dan pasti dia akan ditanya dari empat perkara. Minha dari keempat perkara tersebut adalah an ilmihi fi amal. Dari ilmunya apakah sudah dia amalkan? Dari ilmunya apakah sudah dia amalkan? Dia ketahui mana perkara yang baik, mana perkara yang jelek, mana perkara yang sunnah, mana perkara yang wajib, mana perkara yang haram. Dia sudah ketahui, tetapi pertanyaan berikutnya adalah apakah itu semua sudah diamalkan? Kita mulai dari lingkup terkecil kita, keluarga kita. Kita mengetahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tauladan bagi kita Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling baik pergaulannya terhadap keluarga. Mungkin sudah kita ketahui. Nah, sekarang tinggal kita amalkan bagaimana pergaulan kita kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita, misalnya. Apakah sudah baik? Sudah memperhatikan dengan betul, memperhatikan pendidikan agamanya dan lain sebagainya. Sedikit demi sedikit kita amalkan apa yang kita ketahui. Nah, dan dahulu para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka adalah suatu kaum yang sangat bersemangat. Sangat bersemangat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam tentang amalan-amalan yang bisa menjadikan menyebabkan mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bertanya bukan sekedar untuk bertanya, berbeda dengan kita. Terkadang bertanya hanya untuk menambah maklumat bertanya hanya untuk menambah pengetahuan saja. Diamal mah belakangan, diamalkannya mah belakangan. Tapi para sahabat ridwanullah alaihi majma'in mereka bertanya itu untuk diamalkan. Mereka bertanya untuk diamalkan. Satu contohnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimallahu taala dari sahabat Muad bin Jabal radhiyallahu taala anhu Suatu ketika muat radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam, kata beliau, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yuqaribuni al-jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku beritahukan kepadaku dengan amalan-amalan yang bisa mendekatkan aku ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wa yubaiduni minan nar dan bisa menjauhkan aku dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laqad sa'alta an 'azim." Sungguh engkau wahai Mu'adz Sa'al an azim. Engkau telah bertanya tentang sesuatu yang sangat besar. Azim, sangat agung, sangat besar. Pertanyaanmu ini pertanyaan yang bukan remeh ini. Pertanyaan yang sangat besar, kata Nabi SAW. Wa innahu la yasirun ala man yassarallahu alim. Dan sesungguhnya itu benar-benar akan mudah untuk diamalkan bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil isyarat bahwasanya bisanya kita mengamalkan amalan-amalan tersebut itu semata-mata hanya karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di depan tadi kita ingatkan untuk berdoa dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Wa innahu layasirun man yassarallahu alaihi dan itu mudah bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa amalan itu? Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Amalan yang bisa mendekatkan engkau ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjauhkan dirimu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala adalah engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Engkau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara rububiyah, dalam perkara uluhiyah, dalam perkara asma wa sifat. Engkau meyakini bahwasanya dialah Allah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi satu-satunya zat yang kita hanya bertawakal kepadanya. Satu-satunya zat yang kita yakini yang hanya bisa memberikan manfaat dan madarat. Ya, bukan keris, bukan pepohonan, bukan bebatuan, bukan jin, bukan malaikat, bukan pula para nabi. Bersihkan itu semua, ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta pertolongan hanya kepada Allah. Kecintaan yang mutlak hanya kepada Allah Rasa takut yang mutlak hanya kepada Allah. Ketergantungan hati yang mutlak juga hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah wa tuqimus salat. Engkau menegakkan salat, engkau jaga rukun-rukunnya, engkau jaga waktu-waktunya, engkau jaga di mana engkau jaga tata cara pengerjaannya, engkau jaga tempat-tempat pelaksanaannya, menegakkan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat, tapi menegakkan sholat, menegakkan sholat. Artinya dia mengerjakan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh syariat, sesuai yang dikehendaki oleh syariat ini, bukan sekedar menunaikan, mengerjakan sholat. Maka jangan salahkan sholatnya. Manakala banyak orang yang sholat tetapi dia tidak bisa berhenti dari berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Jangan salahkan sholatnya. Tidak bisa berbuat, tidak bisa berhenti dari berbuat fahisyah, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan mungkar. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal mungkar. Nah, sesungguhnya salat itu mencegah seseorang dari perbuatan fahisyah, perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Sekarang bagaimana? Sholat bisa memberikan azar, memberikan pengaruh bagi orang yang mengerjakan. Kalau dia tidak menjaga rukun-rukunnya. Sebelumnya, dia tidak menjaga bagaimana tata cara wudhu yang betul. Wudhunya pun tidak dia jaga. Wudhu yang sesuai diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana bisa memberikan azar, pengaruh kepada orang yang sholat? Kalau dia sendiri tidak faham apa yang dia baca. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ya Allah, jauhkanlah aku dengan kesalahanku. Bagaimana dia berdoa dengan demikian, minta dijauhkan, tapi dia malah mendatangi sendiri al khotoya itu. Dosa itu dia datangi sendiri. So, bagaimana? Salat bisa memberikan asar, pengaruh. Nah, maka penting bagi kita untuk istimrar, terus menerus belajar dalam ilmi. Nah, Kemudian yang berikutnya waktu zakat dan engkau tunaikan zakat. Ya, keluarkan zakat. Zakat yang wajib, zakat mal atau zakat pertanian kalau dia memiliki lahan pertanian, dia tunaikan, dia keluarkan itu semua. Watasumu Ramadan dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan, watahujul baita dan engkau berhaji di baitil Haram Tumakal. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dalam hadis ini. Ala adulluka ala abwabil khair. Wahai Mu'ad, maukah aku tunjukkan kepadamu pintu-pintu kebaikan? Pintu-pintu kebaikan. Kemudian Mu'ad mengatakan tentu saja Ya Rasulullah, tentu saja kami mau engkau memberitahukan kepada kami apa saja itu pintu-pintu kebaikan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, as junnah." Puasa itu adalah perisai. Saum itu adalah junnah, pintu kebaikan. Seseorang yang berpuasa, maka puasa itu menjadi perisai bagi dia. Di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Di dunia, puasa akan menjadi perisai, membentengi dia dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Dia melakukan perbuatan, dia akan melakukan perbuatan dosa, dia ingat saya sedang berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa membentengi dia dari perbuatan dosa dan maksiat. Begitu juga nanti pada hari akhir, puasa akan membentengi dia dari azab Allah tabaraka wa taala. As-saumu junnah. Ini pintu kebaikan yang pertama. Kemudian yang berikutnya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wasadaqatu" dan sedekah itu, berinfak itu tutfi'u al-khati'ah. Sedekah itu bisa menghapus menghapus, menghilangkan al-khati'ah, kesalahan, dosa dan maksiat. Kama tutfi'u al-ma'u an-nara. Sebagaimana air itu bisa memadamkan api. Cepat. Hilang ah, maksudnya. Tidak ada pengaruh sama sekali. Bersedekah itu, ayol ikhwan, bisa menghapus kesalahan kita. Bisa menghapus dosa kita. Bersedekah, berinfak, membantu saudara kita mungkin yang kekurangan, yang e, membutuhkan sesuatu. Ya. Jangan dibayangkan bersedekah itu harus dengan harta terus. Tidak. Dalam riwayat yang lain kata Nabi alaihi salatu wasallam bahkan al-qaul ma'ruf, perkataan yang baik, perkataan yang bagus, enak didengar oleh saudaranya, perkataan hak, perkataan yang benar tentu saja. Itu juga merupakan sedekah. Sedekah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis muad ini, sedekah itu bisa menghapus kesalahan, menghapus dosa, menghapus uh, maksiat yang mungkin pernah kita lakukan sebagaimana air itu memadamkan api. Sebagaimana air itu memadamkan api. Ini pintu kebaikan yang kedua. Kemudian yang berikutnya kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa rajuli min jawfil lail." Dan salatnya seseorang di tengah-tengah malam. Ini juga termasuk pintu-pintu kebaikan. Salat malam, ya. Bangun dia tengah malam, dia biasakan untuk rutin, walaupun hanya sekedar witir satu rakaat. Jam tiga, setengah empat, tapi rutin dia bangun. Ya. Beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala di situ. Bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kiraatul Quran. Syukur-syukur dia bisa membangunkan keluarganya, membangunkan istrinya mungkin untuk bersama-sama menghidupkan malam. Nah kata sebagian para ulama salaf, malam itu sesungguhnya panjang. Maka jangan engkau habiskan malam yang panjang itu dengan tidur. Dengan tidur. Malam itu sebenarnya panjang. Maka jangan engkau habiskan malam yang panjang itu dengan tidur. Dengan tidur. Jangan. Bangun salat malam. Kemudian setelah itu beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat As-Sajdah. Surat As-Sajdah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Dan mereka itu adalah orang-orang yang jauh lambung-lambung mereka itu dari tempat tidur mereka. Artinya di tengah malam mereka senantiasa bangun jauh. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una dalam keadaan mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala harap mengharap dan juga dalam keadaan takut. khauf wa tamah, Khauf, takut dan tamah itu mengharap. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mengharap-harap dan cemas. Takut kalau selama ini mungkin amalannya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan amalan saya ini selama ini tersusupi sifat riak, ingin didengar, ingin dilihat, ingin dipuji oleh saudaranya, ingin dikatakan, ingin masyhur, ingin terkenal. Jangan-jangan takut dia. Tetapi juga tamak, mengharap bahwasanya dia senantiasa mengharap bahwasanya amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat, dengan sifat ini ayol ya, ya, Allahumma ya, rahimani wa rahimakumullah, seseorang tidak akan ada namanya magrur. Tertipu dia dengan amalan ibadahnya. Tidak. Kalau dia sudah memiliki hal yang demikian, tidak akan dia tertipu dengan ibadahnya. Nih saya sudah begini, sudah begitu. Nih saya sudah begini, sudah begitu. Nah, senantiasa dia takut jangan-jangan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dia mengharap bahwasanya amalannya itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa zirwati tanamihi Kemudian Nabi melanjutkan, "Wahai Muad, maukah aku kabarkan kepadamu tentang pokok dari urusan itu semuanya dan juga tiang dari itu semuanya dan juga puncak dari itu semuanya?" Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Wa ra'sul amri as-salat." Pokok urusan dari itu semuanya itu adalah as-salat. Salat. Maka penting salat bagi seorang muslim penting. Maka dinukilkan sebagian para sahabat Nabi alaihi wasallam, mereka sepakat la hadza fil Islam liman taraka as salat Tidak ada bagian dalam Islam bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Dinukil ini perkataan dari Umar radhiyallahu taala anhu. Sepakat ajma'a as-sahabah La halla fil Islam liman taraka as-salah. Para sahabat itu sepakat gak ada bagian dalam Islam bagi orang tersebut manakala dia sudah meninggalkan salat. Meninggalkan salat. Dan juga dalam hadis yang lain juga faslun bainal islami wal kuf tarkus salat. Pembeda antara seorang Islam keislaman seseorang dengan kekufuran itu adalah meninggalkan salat. Penting salat. Maka tiang, manakala tiangnya sudah rubuh ya nggak ada bangunan. Tiangnya sudah rubuh nggak ada bangunan. Wazir watu ini al jihad. Sementara puncaknya itu adalah al jihad. Puncaknya adalah al jihad. Fisabilillah tentunya. Jihad dengan cara yang benar. Jihad terhadap sesuatu yang benar Nah, bukan jihad sesuai klaim kelompok satu kelompok tertentu, bukan. Ya, jihad memiliki syurut, memiliki syarat-syarat kapan ditegakkan, bersama dengan siapa jihad itu ditegakkan. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan Ala ukhbiruka bi malaki kullih Qultu bala ya Rasulullah. Kemudian Nabi melanjutkan, Maukah aku kabarkan kepadamu, wahai Mu'ad? Kunci-kunci dari itu semuanya. Kunci-kunci dari itu semua. Kunci dari amalan yang bisa mendekatkan engkau ke dalam syurga, menjauhkan engkau dari neraka. Kunci dari engkau bisa melaksanakan abwabal khair tadi, pintu-pintu kebaikan. Kunci supaya engkau bisa menegakkan salat tadi kemudian eh, bisa berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kunci itu semua kata Nabi alaihi salatu wasalam Faqada bilisani faqala kufa alaika hada. Kemudian Muat mengatakan, tentu saja ya Rasulullah saya mau engkau beritahukan kepadaku apa kunci-kunci itu semuanya. Kunci segala kebaikan itu semuanya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam. Sambil beliau memegang lisan beliau, kuffa alaika hada, jaga, pelihara lisanmu, lidahmu itu. Pelihara. Itu kunci kebaikan. Kunci dari segala kebaikan. Manakala engkau bisa memelihara, menjaga lisan, lidah. Nah, kultu. Maka aku bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, heran muat Kirain kuncinya apa? Ternyata eh, ternyata lisan, ternyata lisan. Maka Muat mengatakan, "Ya Rasulullah, wa inna akhaduna bima natakallamu bi Ya Rasulullah, apakah kita nanti akan diazab, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita bicarakan, dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita lontarkan? Apa nanti akan dihisap itu semua? Maka kata Nabi alaihi salatu wasalam, ka ummuka ya Mu'ad." Kasihan sekali engkau wahai Mu'ad. Maksudnya, kasihan kau Mu'ad, enggak tahu perkara ini. Wal yakubbu an-nasu ala wujuhihim au ala manakhirihim illa hataidu al sinatuhim Kasihan sekali engkau wahai Mu'ad, Bukankah manusia itu diseret oleh Allah Subhanahu wa taala? Ala wujuhihim di atas wajah-wajah mereka. Au ala manakhirihim atau di atas hidung-hidung mereka. Illa hafaidu alsinatihim kecuali disebabkan buah dari lisan dia. Lisan dia. Ini kunci kebaikan seseorang bisa dijauhkan dari api neraka jaga lisan. Kunci seseorang bisa didekatkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, jaga lisan. Jaga lisan. Nah, maka jangan kita gunakan lisan kita kecuali untuk mengatakan perkara-perkara yang hak, perkara-perkara yang benar, bukan perkara-perkara yang batil. Nah, Beberapa perkara ini mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkannya. Nah, wa Fidin Rahimani wa Rahimakumullah. Kita kembali kepada materi kita. Kita baca al-Jahiliyah. Dan kita sampai pada permasalahan yang tujuh ya. Qala rahimahullah ta'ala al-mas'alatu sabi'atu الاستدلال بما عليه أهل القوة بأنه هو الحق. Perkara yang ketujuh yang sifat yang senantiasa melekat pada orang-orang ahlul jahiliyah mereka menjadikan dalil orang-orang yang memiliki kekuatan bahwasanya mereka itu berada di atas kebenaran. Ya. Mereka, yakni orang-orang jahiliyah itu menjadikan dalil bahwasanya orang-orang yang memiliki kekuatan mereka itulah orang-orang yang berada di atas kebenaran. Kekuatan ini umum ya, kekuatan harta, kekuatan pikiran, kekuatan amalan, Pokoknya orang yang kuat dari sisi itu, itulah orang yang benar. Nah. Kala rahimallahu taala al-istidlalu biqaumin u'tu kuwa fil afhami wal a'mali wa fil mulki wal mali wal jahi faraddallahu bi biqaulihi ta'ala wa laqad makkannahum fima immakannakum fi Mereka menjadikan dalil dengan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum itu berupa pemahaman, berupa amalan atau dengan kerajaan, besarnya kerajaan yang dimiliki, besarnya kekuasaan yang dia miliki. Wal mal, banyaknya harta yang dia miliki, wal jah, tingginya kedudukan yang dia miliki. Orang-orang jahiliyah itu berdalil dengan demikian. Semakin tinggi kedudukan seseorang menunjukkan semakin benar apa yang dia berada di atasnya. Semakin banyak hartanya, semakin jadi jutawan, miliarder, triliuner, semakin betul apa yang dia lakukan. Semakin luas kerajaannya, semakin besar kekuasaannya, semakin tinggi jabatannya, maka menunjukkan Allah sudah ridho pada dia. Semakin cerdas pikirannya menunjukkan bahwasanya semakin berderet titelnya menunjukkan bahwasanya dia berada di atas kebenaran. Ya. dalika maka Allah membantah itu semuanya. Bahwasanya ukuran kebenaran bukan yang demikian. Ukuran kebenaran bukan yang demikian. Kalau gelarnya sudah doktor, magister, LC itu berarti al-haq. Belum tentu. Nah, kalau sudah hartanya melimpah, menunjukkan itu dia berada di atas kebenaran. Tidak ada jaminan. Kalau sudah tinggi kedudukannya, harum di masyarakat misalnya, namanya, menunjukkan dia berada di atas kebenaran. Siapa yang mengatakan demikian? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad makannahum fi ma immakannakum Dan sungguh kami telah kokohkan mereka eh, kaum kaum terdahulu itu fima terhadap perkara-perkara yang kami tidak kokohkan kalian di dalamnya. Artinya dahulu kaum sebelum kalian dari kaum Nabi Hud ya kaum Ad kaum Samud kami kokohkan mereka ya. kaum Ad bangunan yang megah, tinggi, orang yang lebih kuat. Yang zaman sekarang nggak ada. Nggak akan mampu bisa menyaingi kaum Ad. yang besar-besar, tinggi-tinggi. Ya. Bangunannya itu bangunan yang, kalau bikin bangunan itu di gunung, antik. Bangunannya tinggi-tinggi. Walaupun meskipun dalam keadaan demikian, tapi Allah hancurkan itu semuanya. Allah hancurkan. Karena mereka berada di atas kebatilan. وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wa kanu dan mereka itu sebelumnya yakni orang-orang ahlul kitab mereka itu sebelumnya mengharap-harap untuk diutus kepada mereka seorang nabi yastaftihuna 'ala alladziina kafaru yang bisa memberikan membuka kemenangan kepada orang-orang kafir. Falamma ja'ahum maka tatkala datang kepada mereka seorang nabi ma'arafu yang mereka itu mengenal, mengetahui nabi tersebut kafaru bih mereka mengingkarinya. Maka Allah lanjutkan fala'natullahi 'alal kafirin. Maka Allah melaknat orang-orang kafir. Berharap-harap mereka ini ya, mereka itu berharap-harap supaya Allah itu mengutus nabi kepada mereka supaya dengan itu mereka bisa berjuang menghadapi orang-orang kafir. Tatkala Allah sudah utus nabi, mereka justru mengingkarinya. Wa qawlihi dan juga firman Allah Subhanahu wa taala ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui yakni Nabi Muhammad ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengetahui dan mengenal anak-anak mereka sendiri. Kalau Syekh Fauzan حفظه الله تعالى من مسائل الجاهلية أنهم يستدلون أن ما كان عليه الأقوياء من الناس وأصحاب الجاه وأصحاب الذكاء أنه هو الحق termasuk perkara-perkara jahiliyah bahwasanya mereka itu berdalil berhujjah dengan apa-apa yang ada pada orang-orang yang memiliki kekuatan dari kalangan manusia dan orang-orang yang memiliki kedudukan dan orang-orang yang memiliki kecerdasan bahwasanya mereka berada di atas kebenaran. Kalau sudah yang mengatakan profesor, doktor berarti benar. Patokannya bukan apa yang dia ucapkan, tapi gelarnya tadi itu. Profesor, doktor, wah ini sudah betul ini. Kalian apa? Urusan santren aja misalnya. Fahada huwa al dhabitu indahum. Dan ini adalah dhabit, kaidah yang ada dari sisi mereka ketentuan yang ada pada orang-orang jahiliyah. Ya. fasil hak untuk mengetahui kebenaran. Jadi untuk mengetahui kebenaran itu diukur dengan gelar. Untuk mengetahui kebenaran itu diukur dengan kekayaan, kedudukan, dan lain sebagainya. Annahum yanzuruna fin nas. alaihi alaihi ahlul quwwati wal mali wal wal jahi i'tabaruhu wal الحق mereka menilai manusia itu kalau mereka itu termasuk dari kalangan orang-orang yang memiliki kekuatan, mereka termasuk kalangan orang-orang yang memiliki harta, orang-orang yang memiliki kemewahan, kemegahan, kedudukan, maka mereka menganggap mereka mengukur itulah kebenaran. Mereka itu bersama dengan kebenaran. Wa makana alaihi al-du'afa wal fuqara'u ya'tabirunahu batilan. Tetapi manakala manusia tersebut dari kalangan jenis orang-orang yang baik, orang-orang yang lemah, tidak memiliki kedudukan, hartanya pas-pasan, hidupnya juga tidak mewah, wal fuqara atau bahkan dari kalangan orang-orang fakir, maka mereka orang-orang jahiliyah itu menilai bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang batil orang-orang yang batil. Hadhi halatu ahlil jahiliyah. Inilah keadaan orang-orang al-jahiliyah. Wahada dhabitu batilun. Ketentuan ini adalah ketentuan yang batil. Ketentuan yang salah kaprah. Fa'in Allah Azza wa Jalla akhbara anil umami as-sabiqati anha kanat ala kuwatin. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada kita tentang umat-umat sebelumnya, umat-umat sebelum kita, bahwasanya mereka itu adalah umat-umat yang memiliki kekuatan. Bukan umat-umat yang lemah, bukan, tapi umat-umat yang memiliki kekuatan. Wa annaha kanat ala sarwatin dan mereka itu berada dalam keadaan yang memiliki harta yang melimpah. Kemewahan, kemegahan itu bersama dengan mereka umat-umat sebelumnya, umat Ad, ya, kaum Ad, kaum Samud, kaum Adian, Fir'aun kurang apa coba kekuasaannya? Korun kurang apa hartanya? Fi ayatin kathiratin dalam banyak ayat di dalam Al-Quran. Wa annahum ahlu jahil dan mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan wa indahum zaka dan mereka juga orang-orang yang memiliki kecerdasan wa afham memiliki pemahaman yang bagus cerdas mereka orang-orang Yahudi cerdas lakin ma nafa'ahum dzalik akan tetapi itu semua tidak bermanfaat bagi mereka itu semua tidak bermanfaat bagi mereka balkanu 'alal batil bahkan mereka itu berada di atas kebatilan bersamaan dengan kepintaran yang mereka miliki, banyaknya harta yang mereka miliki, luasnya kekuasaan, tetapi mereka di atas kebatilan. Waqad Allahu hadza fi ayatin katsiratin dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan perkara ini dalam ayat-ayat yang sangat banyak di dalam Al-Qur'an. Di antaranya qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinat" Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang jelas, yang gamblang, qala alladziina kafaru maka berkata orang-orang kafir lil ladzina amanu kepada orang-orang yang beriman, ayyul fariqaini khairun maqaman wa ahsanu nadiyya. Manakah yang lebih baik dari dua kelompok tersebut, kelompok kafir dan kelompok mukmin? Mana yang lebih bagus? Tempat tinggalnya. Ya. Apakah orang-orang mukmin, apakah orang-orang kafir? Ya kan? Ini yang banyak juga jawaban kalau kita dakwahkan kebenaran kepada masyarakat. Lihat saja orang-orang yang mendakwahkan kebenaran itu, hidupnya aja masih susah. Ya, rumahnya masih seperti itu misalnya. Sementara orang-orang yang itu orang-orang yang nggak sholat misalnya, orang-orang yang e, tidak mengenal manhaj ahlu sunnah wal jamaah, justru mereka hidup senang. Tempat tinggalnya bagus, mobilnya bagus, banyak, usahanya sukses. Ini persis dalilnya. Dalilnya orang-orang kafir. Ayul fariqaini khairun maqaman wa asanu nadiyya. Mana yang lebih baik tempat tinggalnya itu? Apakah orang-orang yang mengatakan Eh, yang membacakan ayat-ayat Allah tadi ataukah orang-orang kafir? Faqala ta'ala raddan 'alaihim dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan membantah perkataan mereka. Ya, mereka ingin menunjukkan bahwasanya ini loh orang-orang yang justru mereka tidak taat kepada Allah itu tempat tinggalnya lebih bagus. Kendaraannya lebih baik. Anak-anaknya lebih sehat misalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala bantah itu semua. Dalam surat Maryam ayat yang berikutnya, "Wa kam ahlakna qablahum." Betapa banyak kami hancurkan, kami binasakan sebelum mereka itu. Min qarnin hum ahsanu asasan wa ri'yan. Ya. Betapa banyak kami telah binasakan, kami hancurkan sebelum mereka mingkornin pada kurun waktu yang lampau. Sementara mereka itu adalah orang-orang yang lebih baik rumahnya, lebih bagus tempat tinggalnya, lebih bagus perhiasannya. Tapi kami hancurkan, kami binasakan.